Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita sebagai amalan yang saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah sebagaimana yang telah diketahui bahwa kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang riba dan contoh-contoh praktek-praktek riba di zaman ini walaupun uh, disebutkan di dalam pamflet mungkin dengan judul kajian tuntas namun nampaknya tidak akan tuntas karena begitu banyak ternyata permasalahan seputar riba. Akan tetapi insya Allah kita akan melihat beberapa contoh dan pokok-pokok dasar-dasar dari praktek-praktek riba yang diharamkan oleh syariat sehingga dengan itu kita akan bisa menilai beberapa praktek yang di lapangan apakah itu tergolong praktek riba atau bukan praktek riba. Karena kita tahu bahwa di zaman ini riba begitu banyak dan seperti yang Nabi katakan bahwa di akhir zaman akan tersebar riba. Itu merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan orang yang tidak praktek pun terkadang terkena debunya riba. Sehingga kita melihat di kenyataan memang begitu banyak berbagai sistem yang dibuat tata cara dan nama-nama istilah-istilah dalam dunia perekonomian yang sangat beraneka ragam dan sebagiannya masuk dalam praktek riba, sebagiannya masuk dalam praktek perjudian, sebagiannya unsur kezaliman kepada manusia dan berbagai macam yang ada padanya. Sebagiannya haram karena hal-hal tersebut dan sebagiannya halal namun semuanya perlu dipelajari dengan lebih detail dan itu membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk mendalami masalah-masalah tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada pertemuan pertama ini kita akan eh, memulai dengan uh, membaca beberapa keterangan dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama tentang haramnya perbuatan riba dan ancaman-ancaman yang besar dalam syariat tentang beratnya hukuman bagi mereka yang melakukan praktek riba. Pertama, para ulama rahimahumullah telah menyebutkan bahwa riba tergolong dosa besar. Dalam kitab-kitab Al-Kabair seperti kitab Al-Zahabi yaitu kitab Al-Kabair beliau menyebutkan bahwa riba adalah salah satu dari praktek Al-Kabair praktek dosa besar begitu pula Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir juga menyebutkan tentang hal itu bahwa ini termasuk perbuatan dosa besar yang dilarang oleh agama. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' bahwa dzakara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi kitabi fi kitabih al-hiyal ibtal al-hiyal atau ibtal at-tahlil annahu jaa min al-wa'id fi riba ma lam ya'ti fi ayyi dhanbin akhar siwa syirk wal kufur bahwa telah datang ancaman-ancaman dalam bab riba ini yang ancaman tersebut tidak datang pada dosa yang lain selain dosa syirik dan kekafiran. Itu kesimpulan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Begitu banyak ancaman-ancaman berat yang ada dalam syariat dalil Al-Qur'an maupun hadis yang tidak datang ancaman itu pada perbuatan-perbuatan dosa lain selain syirik dan kekafiran. Syekhul Islam rahimahullah juga menyebutkan dalam uh, kitab Majmu' al-Fatawa wa tahrimur riba ashaddu min tahrimil maisir wa huwa al-qimar li'anna al-murabi qad akhadha fadlan muhaqqaqan min muhtaj wal muqamir qad yahsul lahu fadl wa qad la yahsul Farriba Zulmun muhaqqaq Pengharaman riba lebih berat Daripada pengharaman Al-Maisir atau perjudian Karena seorang yang melakukan praktek riba Dia yang mengambil dari harta manusia Jelas dia telah mengambil dengan nyata dari seorang yang sedang membutuhkan. Orang yang meminjam misalnya sangat membutuhkan kemudian justru diambil darinya suatu uh, imbalan ya padahal dia seorang yang sedang membutuhkan dan ini pasti muhakkak sementara seorang yang melakukan perjudian dia masih mungkin dapat dan mungkin nggak dapat. Bahkan dia bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang miskin. Bisa jadi orang yang membutuhkan, bisa jadi orang yang tidak membutuhkan. Sehingga sebuah praktek riba mengambil dari harta manusia adalah zulmun muhakkak kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kezaliman yang pasti Ikhwan fitin rahimakumullah Oleh karenanya riba ini Menjadi salah satu pokok Dari berbagai transaksi Yang diharamkan oleh syariat Dalam pembahasan uh, eh, Al-buyu' jual beli Atau al-mu'amalat Berbagai transaksi Dalam uh, bab harta Islam mengharamkan banyak praktek-praktek transaksi Nah, di antara praktek-praktek yang dilarang ada yang sebabnya karena riba dan ini sudah banyak sekali ragamnya. Yang kedua ada yang diharamkan karena unsur gharar. Gharar yakni ketidakjelasan antara untung dan rugi. Seperti perjudian. Ini pun beraneka ragam prakteknya, caranya dan yang ketiga, ada kalanya suatu transaksi dilarang karena mengandung unsur mendolimi manusia. Nah ini beberapa pokok eh, praktek-praktek eh, haram dalam transaksi. Di antaranya tadi riba atau waror, praktek eh, yang jelas tidak jelas untungnya atau ruginya dapatnya atau tidak dapatnya dan yang ketiga adalah kezaliman terhadap manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkhusus pada surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang riba hampir dalam satu halaman pada lembaran-lembaran mushaf. Kalau kita buka cetakan Al-Madinah, cetakan Mujamma Al-Madinah pada surat Al-Baqarah ayat 275 terus sampai hampir satu halaman. Kita akan melihat beberapa ayat tersebut ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang praktek riba yang diharamkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang yatakhabbatuhu syaitanu minal mas yakni seperti kena penyakit gila ya. seperti terkena penyakit gila ayat 275 sampai ayat 279 bahkan dua ayat berikutnya bisa kita kaitkan dengan masalah riba ini Kemudian Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Mereka yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkena atau kemasukan syaitan, kerasukan syaitan karena penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Artinya mereka tidak membedakan antara keduanya. Sama saja. Jual beli boleh, riba boleh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Padahal Allah Azza wa Jalla menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yani itu dua hal yang berbeda, tidak boleh disamakan. Hukumnya berbeda, hakikatnya berbeda. Syariat membedakan antara keduanya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma Barang siapa yang datang kepadanya nasihat teguran dari Rabbnya lalu dia berhenti falahu masalaf maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun dan siapa yang kembali lagi melakukannya setelah mengetahui haramnya maka mereka adalah ashabun nar para penghuni neraka hum fiha khalidun mereka kekal di dalamnya ini ancaman yang berat. Ya, disebutkan pada awal ayat bahwa mereka nanti di hari kiamat kelak tidak akan bangkit dengan normal dari kuburnya, bahkan bangkitnya seperti orang yang gila, orang yang kerasukan syaitan. Kemudian diancam lagi di akhir ayat bahwa mereka yang sudah mengetahui dan tetap melakukan praktek riba Ancamannya apa? mereka adalah para penghuni neraka kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Ini ancaman yang sangat berat. Kalau orang itu tidak punya tauhid akan betul-betul kekal di dalam neraka. Tapi kalau punya tauhid maka tauhid bisa menghalangi kekekalan di api neraka namun tetap dia mendapatkan ancaman berat sehingga mungkin akan betul-betul di apa wujudkan oleh Allah Azza wa Jalla ancaman tersebut baginya sehingga dia di neraka dalam waktu yang lama naudzubillah min dzalik. Pada ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla juga menegaskan lagi tentang buruknya riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Azza wa Jalla memusnahkan riba. Dan Allah Azza wa Jalla mengembangkan sedekah Allah Azza wa Jal menyuburkan, mengembangkan sedekah. Artinya di sini ada anjuran untuk orang itu bersedekah sehingga hartanya berkembang. Di akhirat Allah Azza wa Jal lipat gandakan pahalanya, barangkali di dunia juga Allah kembangkan. Adapun riba Allah Azza wa Jal akan hancurkan, Allah akan binasakan. Seperti kata ulama, bisa jadi hancur betul-betul secara fisik secara nyata bisa jadi dihilangkan keberkahannya oleh Allah Azza wa Jal sehingga walaupun nampak mentereng, nampak megah tapi tidak ada barokahnya. Wallahu la yuhibbu kulla athim dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap melakukan kekafiran dan selalu berbuat dosa. Di sini Allah Azza wa Jalla mengancam bahwa mereka yang terus berbuat perbuatan-perbuatan dosa Allah tidak menyukai mereka Allah murka kepada mereka dan riba merupakan kebiasaan orang-orang kafir Yahudi di zaman Nabi SAW dan sampai sekarang kalau ada orang muslimin yang mengikuti mereka naudzubillah dia dalam bahaya besar kalau sampai dia menghalalkan praktek riba maka betul-betul menjadi seperti mereka orang-orang kafir yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal ya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal dosa-dosa mereka kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan innal ladina amanu wa amilus salihat Allah menghasung kaum minin muslimin untuk betul-betul menjadi orang yang beriman beramal saleh sehingga tersirat pada ayat ini bahwa seorang muslim mesti meninggalkan praktek-praktek riba kemudian fokus kepada imannya dan amal solehnya mengutamakan iman dan amal soleh jangan melakukan praktek-praktek riba mereka yang beriman, beramal soleh, akomus salat, menegakkan salat, atau atau zakat, menunaikan zakat, Bukan praktek riba mengambil harta orang Tapi justru memberi Lahum ajruhum inda rabbihim Bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka Wala khawfun alaihim walahum yasanun Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka Dan mereka tidak akan bersedih Hasungan agar mereka betul-betul beriman kepada Allah Beramal saleh Konsekuen dengan imannya Tidak melakukan riba Kemudian Allah kembali menegaskan larangan riba lagi pada ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kalau kalian betul-betul beriman ittaqullah bertakwa kalian kepada Allah wadharu ma baqiya minar riba dan tinggalkan apa yang masih tersisa dari riba in kuntum mukminin bila kalian orang-orang yang beriman lihatlah bagaimana Allah azza wa jalla mengaitkan iman dengan meninggalkan praktek riba. Kalau betul-betul beriman, tinggalkan riba. Kalau tetap saja berbuat riba, mana iman kalian? Betulkah kalian orang yang beriman? Benarkah iman kalian? Buktikan iman yang diucapkan, diikrarkan dengan praktek nyata diantaranya meninggalkan riba. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya dan tetap saja kalian melakukan riba, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Ancaman lagi dari Allah Azza wa untuk yang kesekian kalinya. Bila tetap saja kalian melakukan dan tidak meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangi kalian. Atau di dalam tafsir yang lain, ketahuilah bahwa kalian dengan itu memerangi Allah dan Rasul. Kedua-duanya dari makna-makna tersebut menunjukkan para pelaku riba ini telah menjadi musuh Allah dan Rasul mereka diperangi, diperangi oleh Allah dan Rasul atau mereka memerangi Allah dan Rasul dua-duanya punya makna bahwa orang ini sudah menjadi siapa musuh Allah dan Rasul naudzubillah min dzalik di akhirat kelak menurut tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akan dikatakan kepadanya ambil senjatamu perang melawan Allah dan Rasul siapa yang bisa menandingi Allah dan Rasul siapa yang bisa melawan Allah dan Rasul ya, sehingga yang ada adalah apa kegelisahan kesedihan dan tinggal menunggu hukuman dari Allah azza Wajal kalau sampai diperlakukan seperti itu di akhirat kelak naudzubillah min kalau tidak karena ampunan Allah kalau tidak diberi rahmat Allah sudah mau menjadi apa dia fa in tubtum tapi kalau kalian mau bertobat falakum ru'usu amwalikum maka untuk kalian modalnya. Ambil yang kalian berikan sebagai piutang kepada orang lain, modalnya saja, jangan minta tambahan. La tazlimun wa la tudlamun, sehingga kalian tidak menzalimi orang lain dan kalian pun tidak dizalimi. Wa in kana usrah, kemudian ayat berikutnya. Kalau ada orang kesulitan, fa nadhiratun ila maisarah mestinya ditunggu sampai masa ada kemudahan. Nah, itu tuntunan Islam. Kalau dulu orang jahiliyah ketika ada orang kesusahan belum bisa bayar, malah utangnya ditambah. Kalau kamu bisa bayar, bayar. Kalau tidak, maka tambah sekian. Sehingga dia menekan orang yang kesusahan. Maka Allah Azza wa Jal Kalau orang itu Dhu usrah Punya kesusahan belum mampu membayar fanadhiratun ila maisarah maka tunggu sampai ada kemudahan ini kalau betul-betul orang yang susah lain lagi kalau orang memang tidak mau bayar padahal mampu itu babnya lain syariat juga punya solusi dalam bab ini tapi kita sedang tidak bicara bab itu wa antasaddaqu khairun lakum dan kalau kalian mau bersedekah memaafkan, menganggap utangnya lunas. Khairun lakum itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun bila kalian mengetahui. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan suatu peringatan nasihat buat umat ini wattaqu bertakwa kalian wattaqu dan takutlah berhati-hatilah Yauman turja'una fihi ilallah. Suatu hari yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kalian di dunia melakukan praktek-praktek riba seperti itu, menggolimi manusia. Jangan dianggap kehidupan kalian berhenti sampai di dunia. Selesai masalahnya membawa keuntungan duniawi. Tidak. Berhati-hati. Ingat, suatu hari kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat Wahum la yudlamun. Kemudian masing-masing jiwa akan diberi balasan atas perbuatannya. Sehingga riba yang dilakukan manusia menzalimi yang lain jangan dianggap nanti tidak ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Tuwaffa kullu nafs, masing-masing jiwa akan diberi balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hum la yudlamun dan mereka tidak akan dizalimi. Allah enggak menzalimi mereka. Nah, Ikhwan fiddin rahimakumullah sekian ayat Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia tentang bahayanya praktek riba ini. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan lagi pada surat Ali Imran ayat yang ke-130 Allah Azza wa Jal berfirman pada ayat 130 sampai 132 Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la ta'kulur riba jangan kalian makan riba Allah mudha'afah dengan berlipat ganda. Itu sifatnya riba seperti itu, berlipat ganda, tambah-tambah terus. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. wattaqu hindari, hati-hati. Khawatirlah kalian. Takutlah kalian untuk masuk ke dalam neraka. Wattaqun nar. Hindarilah neraka allati uiddat lil kafirin yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Jangan sampai kalian ikut-ikut masuk ke dalam neraka dikarenakan riba. Wati Allah war Rasul dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Taat. Ikuti kata Allah, kata Rasul. Ketika Allah dan Rasul melarang dari praktek riba, tinggalkan riba. Cari penghasilan yang lain yang halal. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian kalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan taat kepada Allah dan Rasul, kalian akan mendapatkan rahmat dan kalian akan diberi ganti yang lebih-lebih banyak daripada riba tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Orang-orang Yahudi mereka diberi hukuman oleh Allah Azza wa Jal dikarenakan praktek riba yang mereka lakukan. Kalau kaum muslimin juga meneladani orang-orang Yahudi, mengikuti mereka, maka tidak ada lain kecuali kaum muslimin pun akan mendapatkan seperti yang didapatkan orang-orang Yahudi dari hukuman-hukuman. Ya. Ikhwanul Fiddin Rahimakumullah Terkait dengan riba tersebut Dan kalau sampai Lebih dalam dalam mengikuti Yahudi Sampai pada praktek menghalalkan riba Sekali lagi kalau sampai menghalalkan ini Sudah pada tingkatan kekafiran Na'udzubillah min Dikatakan oleh Syekhul Islam uh, Syekh bin Taimiyah uh, eh, Syekh bin Ibn Utsaimin rahimahullah sehingga ulama sepakat kata beliau tentang haramnya riba. Kemudian beliau mengatakan walihada man ankara tahrimahu mimman 'asha fi bi'atin muslimah fa innahu murtad. Oleh karena itu orang yang mengingkari haramnya riba. Dengan kata lain tadi dia menghalalkan dalam arti secara kolbi keyakinan ya. Bukan praktek. Praktek banyak orang praktek tapi dia tahu dia salah, dia keliru. Tapi secara keyakinan dia meyakini halalnya atau kata Ibn Utsaimin rahimahullah mengingkari haramnya riba mimman 'asha fi bi'atin muslimah padahal dia orang yang hidup di masyarakat muslim ya, hidup di masyarakat muslim bukan juga orang yang baru masuk Islam, maka orang ini fa murtad, dianggap murtad. Kenapa? Lianna hadza minal muharramati adh-dhahirah al-mujma' 'alaiha. Karena riba adalah suatu hal yang diharamkan dan nyata haramnya dikenal muslimin tentang haramnya ya dan disepakati tentang haramnya. Nah, secara global seperti itu. Walaupun nanti dalam perincian kadang orang tidak tahu ini praktek riba itu bukan, nah itu lain lagi. Tapi secara global riba seperti ini hukumnya. Maka dari itu kembali kepada ayat yang tadi kita sebutkan bahwa orang-orang Yahudi diazab oleh Allah Azza wa Jalla di antaranya karena riba yang mereka praktek, praktekkan. Sejak di dunia Allah turunkan azab kepada mereka. Fabidul min minal ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Disebabkan kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka tayyibatin uhillat lahum. Hal-hal yang baik yang tadinya halal kemudian menjadi diharamkan kepada mereka karena kezaliman wa bisaddihim an sabilillah katsira karena mereka menghalangi dari jalan Allah katsira sering melakukan itu wa akhdhihim riba wa qatnuhu anhu dan karena mereka mengambil riba padahal mereka sebelumnya telah dilarang dari perbuatan tersebut Wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih. Nah, ikhwani fid din rahimakumullah. Seperti itulah ya riba dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Larangannya begitu keras, peringatannya begitu keras. Ada sebuah ayat uh, Ayat itu tersebut padanya kata riba Tapi bukan riba yang dimaksud Tapi kita bisa mengambil suatu pelajaran darinya Terkait dengan bab kita Allah Azza wa Jal berfirman Wa ma ataitum min riba liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu indallah. Apa yang kalian berikan daripada riba? Ayat ini sekedar untuk faedah bukan artinya riba yang dimaksud tapi ini pemberian liar buah fi amwalinas kalian beri tapi tujuannya apa supaya dapat manfaat yang lebih ya mungkin orang akhirnya memberi dia dengan pemberian yang lebih jadi seolah-olah memberi tapi bukan ikhlas karena Allah apa kata Allah azza wajalla fala yarbu indallah tidak akan berkembang di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini Allah Azza wa Jalla mengaitkan dengan orang sekedar memberi ya. Tapi kekurangannya di sini apa? Bukan ikhlas karena Allah. Allah katakan tidak akan berkembang. Tidak akan mendapat pahala dari Allah. Nah, bagaimana kalau orang yang mem meminjami kemudian mengharap atau bukan mengharap, mempersyaratkan untuk dikembalikan dengan yang lebih. Bagaimana? Bukan lagi tidak dikatakan berkembang di sisi Allah, tapi jelas akan mendapatkan hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan pada ayat-ayat di atas. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan dapati ancaman-ancaman yang lain yang juga begitu berat. Kita akan baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang ancaman berat ini bagi mereka yang melakukan praktek-praktek riba. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an oleh uh, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'ana eh, bahwa Rasulullah SAW melaknat ya Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaknat la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa Rasulullah melaknat akilar riba pemakan riba. Wa mukilahu dan pemberi riba. Wa katibahu penulisnya wa syahidaihi dan dua saksinya. Beliau mengatakan hum fihi sawa mereka semua sama dalam hal ini. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah Ternyata praktek riba ini mengait banyak orang Bukan hanya pemakan ribanya Yang terkait dengan dosa Dan menjadi orang terlaknat Bahkan Kata Nabi berikutnya Wa mukilahu Akilar riba Wa mukilahu Mukil Artinya pemberi riba. Kita artikan seperti itu. Dalam hal ini misalnya orang yang meminjam ya, kemudian ketika memberi atau melunasi, melunasi plus bunganya. Itu artinya orang yang memberi. Ya, dia nggak memakan, tapi dia memberi. Nah, itu juga terlaknat Padahal anggap dia orang yang sedang membutuhkan. Ya, karena dia melakukan praktek riba, maka tetap saja dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakatibahu penulisnya yang mencatat. Wasyahideh yang hanya sebagai saksi semuanya menjadi terkait semuanya menjadi orang yang terlaknat. Kata Nabi hum fihi sawa. Mereka semuanya sama dalam hal ini. Nauzubillah min dzalik. Padahal arti laknat ya dijauhkan dari rahmat Allah azza wajalla. Nabi melaknat yakni mendoakan agar mereka terlaknat atau nabi yakni oh, mengancam mereka dengan itu. Nauzubillah min dzalik eh, ini merupakan ancaman berat. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut riba ini sebagai al-mubiqah. Al-mubiqah yang artinya suatu hal yang menghancurkan. Al-mubiqah ini penghancur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhi oleh kalian tujuh perkara yang akan menghancurkan, yakni menghancurkan pelakunya. Al-mubiqah sesuatu yang membinasakan, menghancurkan para pelakunya Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apa tujuh hal itu? Disebutkan syirik dan seterusnya sampai wa aklur riba dan pemakan riba atau makan riba. Wa aklur riba dan makan riba. Nauzubillah, seorang yang memakannya akan dihancurkan. Nauzubillah ya, ancaman berat ini menghancurkan para pemakan riba. Suatu saat juga Nabi saw menceritakan apa yang pernah beliau lihat dari ancaman untuk mereka para pemakan riba. Suatu saat Nabi SAW bermimpi dibawa oleh dua orang ya. Malaikat membawa beliau Dan mimpi Nabi Wahyu Betul-betul beliau melihat Suatu hal yang betul-betul terjadi Disebutkan di situ bahwa Nabi SAW Sampai ke suatu tempat Yaitu sungai Yang mengalir darah Di situ ada seorang yang berdiri di tengah sungai tersebut. Lalu beliau pun melihat di tepi sungai ada seseorang yang di depannya banyak tertumpuk bebatuan. Maka datanglah orang yang di tengah sungai menepi ingin keluar dari sungai tersebut menuju orang yang di hadapannya telah terdapat tumpukan batu tersebut. Ya. Tapi ketika dia sampai di tepi sungai itu, maka dia dilimpari dengan batu tersebut. Sampai akhirnya dia pun mundur lagi. Dilempar dengan batu di mulutnya dia membuka mulutnya dan dilimpar dengan batu yang ada itu kemudian dia pun ke tempatnya semula. Kemudian ia kembali lagi. Lagi-lagi ingin menepi, ingin keluar dari sungai dan diperlakukan dengan perlakuan yang sama dengan yang pertama. Sehingga dia kembali lagi. Terus bolak-balik seperti itu diadab di sungai yang mengalir darah itu. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang membawa beliau, siapa orang itu? Siapa dia yang diazab dengan azab semacam itu? Malaikat pun menjawab, akilur riba, itu adalah pemakan riba. Itu adalah pemakan riba, naudzubillah min dalik. Begitu berat hukuman-hukuman yang disiapkan untuk mereka para pemakan riba. Di dalam uh, hadis yang lain Nabi SAW menggambarkan bagaimana besarnya dosa riba. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-riba 73 baban riba itu 73 73 bab ada 73 pintu riba aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummah paling ringannya dosanya seperti seorang anak menzinai ibunya naudzubillah min dzalik hadis riwayat al-hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan sahihun li ghairihi nah Nabi SAW menggambarkan betapa besarnya dosa riba sampai seperti itu digambarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam paling ringannya saja seperti seorang anak yang menzinai ibunya naudzubillah bagaimana dengan yang lebih daripada itu disebutkan di dalam hadis yang lain dari sahabat Anas radhiyallahu an beliau mengatakan صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه رسول الله Rasulullah الله عليه وسلم berkhutbah menyampaikan kepada kami di situ beliau menyebutkan tentang riba wa 'azzama sya'nahu dan membesarkan perkara riba ini bukan perkara yang sepele perkara yang besar beliau sebutkan. Wakal dan beliau mengatakan di antara apa yang beliau sampaikan, inna dirhama yusibuhu rajulu min riba a'zamu 'inda Allah fil khati'ati min sittin wa thalathina zanyah yazniha ar-rajulu kata Nabi saw. Sesungguhnya satu dirham yang dimakan oleh seseorang atau diperoleh oleh seseorang dari hasil riba di sisi Allah Subhanahu wa taala kesalahannya lebih daripada 30 perbuatan zina min sittin wa thalathin zanya lebih daripada 36 perbuatan zina yang dilakukan seseorang maka Anas radhiyallahu anhu tadi mengatakan azzama sya'na Nabi betul-betul membesarkan urusan ini bukan hal yang seperti lainnya dari dosa-dosa besar ini sudah dosa besar dan lebih-lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain. Ingat tadi apa kata Syekhul Islam. Di satu sisi beliau mengatakan apa? Lebih berat daripada perjudian. Di kitab yang lain mengatakan apa? Ancaman-ancamannya tidak ada pada dosa-dosa yang lain selain syirik dan kufur. Nah, seperti ini besarnya. Nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat uh, Ibn Abi Dunya dan Al Baihaqi dan Syekh Al Albani rahimahullah mengatakan sahihun fi Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tushtara ats-thamaratu hatta tat'am." atau hatta tut'am. Yani Nabi melarang untuk dibeli biji-bijian sampai sudah waktunya dimakan, artinya sudah layak dimakan matang. Kemudian beliau mengatakan, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzaballah." Bila tampak Bila muncul Bila merebak Perbuatan zina warriba Dan praktek riba Fi koryatin Di suatu desa Fakat ahallu bi anfusihim adaballah Maka mereka telah menghalalkan Untuk diri mereka Azab Allah datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah mereka yang hidup di masyarakat yang sudah seperti itu kondisinya seolah-olah tinggal menunggu kapan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ahallu bi anfusihim mereka sudah ibaratnya mempersilahkan sudah membuka sudah membolehkan ya datangnya azab Allah terhadap mereka. Nauzubillah min dzalik. Sangat mengerikan. Ini di dunia bagaimana di akhirat? Hadis riwayat Al-Hakim dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hasan li ghairihi. Hadis ini hasan li ghairihi. Al-Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad. Sanadnya sahih. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma ahadun aktsara min ar-riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ma'ahadun aktsara minar riba. Tidak ada seorang pun yang banyak melakukan riba illa kana akibatu amrihi ila aqal kecuali akhir keadaannya akan semakin menuju kepada kekurangan. Nah, ini hukuman di dunia bahwa Seorang yang melakukan praktek riya bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang, semakin berkurang. Dalam lafaz yang lain, ar-riba wa in kathur fa inna akibatahu ila ila aqal. Riba itu walaupun banyak, maka akibatnya atau akhirnya nanti menuju kepada sedikit. Ya. Ini ancaman bagi bagi mereka dari Allah Azza wa Jal untuk mereka melakukan praktek riba dan banyak orang yang sudah seperti itu. Mungkin banyak juga yang belum kelihatan atau sudah secara barokah ya, hancur-hancuran walaupun secara fisik ada ya atau mungkin sebagian lagi dibiarkan di dunia tapi di akhirat dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla tapi apa yang seperti di dalam hadis ini yang nampak di dunia juga sudah banyak. Betapa banyak orang yang tampaknya ya, sebagai uh, pengusaha besar, macam-macam dia punya, ternyata semuanya utang di bank. Dan kalau semuanya dipakai membayar masih kurang. Apa artinya itu? Ya. Kepala hanya pening memikirkan utangnya, keamanannya, bagaimana bisa melunasi dan seterusnya. Betapa banyaknya yang seperti itu, tidak terhitung. Sadaqah Rasulullah. Benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ancaman yang lain juga terkait hukuman di dunia ini Nabi pernah bersabda sebagaimana disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsi biyadih Nabi bersabda yang artinya demi yang jiwaku ada di tangannya sumpah Nabi Nabi bersumpah la yabitanna unasun min ummati ala asyarrin wa batar sungguh-sungguh ada orang-orang dari umatku yang bermalam dalam keadaan kesombongan dan kesenangan wala'ibin walahu permainan dan amalan sia-sia yakni mereka yang mungkin berpesta, bersenang-senang, minum khamr, musik, berjoget dan lain-lain malam harinya fayusbihu qiradatan wa khanazir Masuk waktu pagi sudah Allah rubah menjadi kera-kera dan babi-babi. Bistihlalihim al-maharim. Kenapa hukuman Allah ini diberikan kepada mereka? Dengan sebab istihlalihim al-maharim karena mereka menghalalkan hal-hal yang haram al alqainat mereka menjadikan atau mereka mengundang alqainat para penyanyi-penyanyi wanita wasyurbihumul khamr minum khamr wa aklihimul riba serta memakan riba walubsihimul harir dan memakai pakaian sutra yang Allah haramkan bagi kaum lelaki. Nah, ikhwan ikhwani din rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid al-Musnad dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hasan li ghairihi. Nah, ikhwani din rahimakumullah, ancaman yang berat di dunia kita beriman dengannya entah sudah terjadi atau belum Tapi Nabi katakan min ummati dari umatku, bukan cerita umat terdahulu. Tapi Nabi katakan unasun min ummati, orang-orang dari umatku. Sekali lagi kita beriman dengannya. Beriman. Kita mengetahui atau kita tidak mengetahui, kita beriman pasti itu terjadi. Entah pada siapa. Nauzubillah min dzalik. Yang jelas bisa saja Ancaman ini diberikan kepada siapa saja bila Allah Azza wa Jalla menghendaki. Disebabkan perbuatan-perbuatan mereka itu di antaranya apa? Aklihimur riba karena mereka makan riba. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini beberapa ancaman terkait dengan praktek riba, makan riba, ya yang dilakukan oleh umat ini alhamdulillah mendalik yang seperti tadi kita katakan semakin hari semakin banyak ya, semakin mendekati hari kiamat semakin banyak praktek riba padahal Nabi SAW menegaskan di hadapan umat manusia yang banyak ketika itu di saat khutbah haji wada bukan hanya kepada satu dua orang sahabat bukan disamakan di majelis-majelis kecil tapi di pertemuan besar haji wada yang dihadiri oleh ribuan manusia ketika itu Nabi SAW berkhutbah di sana Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, haram atas kalian. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya hari kalian ini. Fi syahrikum hada. Nabi khutbah kapan ketika musim haji ya di Mina di Arafah beliau berkhutbah ini di antaranya boleh sampaikan di khutbah Mina kalau tidak salah. Fi syahrikum hada seperti haramnya, terhormatnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Ya, terkumpul di situ. Ya, Uh, apa? Hal-hal yang sangat dihormati syariat. Ya, pada hari Nahar, hari Idul Adha, pada bulan Dhul Hijjah, salah satu dari bulan-bulan suci, di Mina yang itu hmm, wilayah tanah Al-Haram. Ya. Wilayah tanah suci. Tiga hal yang suci dalam syariat yang rangkap. Allah katakan harta benda kalian haram seperti itu. Darah kalian haram seperti itu Kemudian Nabi katakan ala kullu syai. Dan sekali lagi tadi menyebut apa? Harta. Riba ada kaitannya dengan mengambil harta dengan cara yang zalim. Lalu Nabi katakan ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu'. Nabi menerangkan lagi, ketahuilah segala sesuatu dari perbuatan-perbuatan jahiliyah dia berada di bawah dua kakiku kuinjak ya dihinakan dan dibatalkan maknanya begitu tidak ada lagi praktek-praktek jahiliyah wa dimaul jahiliyati maudhu'ah utang-utang darah yang di masa jahiliyah semuanya batal tidak ada lagi setelah ini tuntut menuntut urusan darah. Wa inna awwal damin adha'u min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibn Harith dan sungguh darah yang pertama kali saya batalkan dari hak-hak kami adalah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith dan seterusnya. Ya. Nabi langsung contohkan ini sudah sejak ini tidak ada lagi utang-utang darah di masa jahiliyah. Kalau di masa Islam ada hukum kisos, ada aturannya. Di masa jahiliyah sudah tutup, tidak ada lagi. Dan ini yang pertama, darah Rabi'ah ibn Harith tidak ada lagi tuntutan. Waribal jahiliyati maudhu' begitu pula berikutnya riba tadi terkait dengan darah yang sejak datangnya Islam ditegaskan bagaimana terhormatnya darah muslim. Kemudian harta terkait dengan riba. Waribal jahiliyati maudhu'. Riba jahiliyah pun batal. Terletak di bawah dua kakiku ini. Wa awwalu riba adha'uhu ribana. Riba Abbas bin Abdul Muttalib dan riba yang pertama kali saya batalkan adalah riba keluarga kami. Riba Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi beri contoh sejak dari keluarganya, apalagi orang lain. Al-Abbas paman Rasulullah. Riba yang dilakukan Al-Abbas sudah tidak ada lagi. Utang-utang yang dulu seorang yang berhutang kepada Al-Abbas tidak ada lagi ada ribanya. Sudah batal semua ribanya. Fa innahu mawdhu'un kulluh, semuanya mawdhu' terletak e, di bawah kakiku semuanya batal. Fattakullah nisa dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita dan seterusnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Ini disampaikan oleh beliau saat haji wada' di hadapan umat yang sangat banyak. Nah, sehingga ini menjadi suatu yang maklum fid bid darurah perkara yang harus diketahui dalam agama ini muslimin mema harus memahami mengetahui sehingga tidak ada uzur bagi muslim untuk mengatakan riba itu halal riba itu boleh tidak ada ya ikhwan fillah rahimakumullah namun disayangkan tetap saja praktek-praktek riba terus berjalan di tengah umat ini itu yang kita sayangkan. Maka pada kesempatan ini <clears throat> kita akan uh, mempelajari hal-hal yang terkait dengan bab riba ini agar kita bisa menghindari agar kita mengetahui mana yang disebut dengan praktek riba. Kalau tidak dipelajari maka seseorang tidak akan bisa meninggalkannya bisa jadi orang tahu secara global riba haram. Tapi apa saja yang masuk dalam praktek riba dia tidak tahu. Akhirnya upaya meninggalkan riba pun tidak terwujud karena dia tidak mengetahui. Nah, berangkat dari hal tersebut dan itu telah ditegaskan dalam dalil-dalil syar'i ya agar kita mengetahui yang buruk supaya apa ditinggalkan ya Wakadzalika kadzalika al ayat wa stabil sabilul mujrimin. Demikian kami perinci ayat-ayat itu supaya jalannya orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat itu jelas. Supaya kita tinggalkan. Ya. Kata Hudzaifah, "Aba kuntu as'alu 'an syarr makhafata an yudrikani." Saya tanya kepada Nabi tentang yang buruk supaya saya tidak menemuinya supaya saya menjauhinya. Nah, maka dari itu kita memang harus juga mempelajari yang buruk dalam rangka atau dengan tujuan menjauhi yang buruk tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah. Terkait dengan hal ini maka eh, para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan riba. <clears throat> Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti' definisi riba. Disebutkan di sini secara global bahwa riba fil lughah riba secara bahasa artinya ziyadah. Riba secara bahasa artinya ziyadah. Contoh misalnya penggunaan kata riba dalam ayat Al-Quran yang bermakna bertambah pada surat Fussilat ayat yang ke-39 faida anzalna عَلَيْهَا الْمَاءَ ihtazzat وَرَبَتْ maka apabila kami turunkan air kepadanya yakni Allah turunkan hujan di muka bumi maka ihtazzat bergerak eh, apa tunas-tunas itu ya kemudian ber, kemudian yakni apa rumput atau tanaman bergerak ihtazzat warabat dan bertambah zadat yakni semakin besar semakin naik nah Allah nyebut dengan istilah robat ya ini kata kerja ya, dengan ta'u ta'nits robat roba yarbu robat artinya bertambah jadi semakin tinggi semakin besar. Ini sekali lagi penggunaan dalam bahasa bahwa riba artinya bertambah. Adapun secara syariat ya ada kaitannya dengan makna secara bahasa disebutkan wa amma syar'an bahwa ziyadatu ziyadatun fi asya wa naz'un fi asya ini definisi yang sangat global yaitu ziyadah penambahan fi asya pada beberapa hal yakni tertentu tidak semua hal wanasun dan penundaan fi asya pada beberapa hal yakni tertentu bukan semua hal cuma ini masih sangat global sekali ya, sangat global sekali maka beliau mengatakan berikutnya walau qil seandainya dikatakan yakni dengan definisi yang lebih jelas Inna ribal fadl huwa tafadul fi bayi kulli jinsin bi jinsihi. Bahwa kata beliau riba al-fadl. Riba al-fadl adalah at-tafadul At-tafadul yakni uh, berlebihnya sesuatu terhadap yang lain fi bai'i kulli jinsin jinsihi pada penukaran atau penjualan tiap jenis dengan yang sejenisnya. Mimma yajri fihi riba dari perkara-perkara yang berlaku padanya riba. Wariban nasi'ah Takhirul qabd fima yajri fihi riba. Wa riba nasi'ah dan riba nasi'ah adalah takhirul qabdi. Menunda qabd penguasaan suatu barang fima yajri pada perkara yang berlaku padanya riba. Nah, ini definisi riba menurut Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi dari definisi ini ini dalam kitab Syarhul Mumti' juz yang ke-8 halaman 392 Syarhul Mumti' yang cetakan Dar Ibnu Al-Jauzi. Cetakan Dar Ibnu Al-Jauzi karena ada cetakan-cetakan yang lain. Nah, Jadi kalau begitu kita melihat secara global di sini bahwa riba kalau begitu bukan hanya pada satu perkara atau satu masalah, bukan pula riba hanya pada satu benda, tapi ada beberapa benda. Yang pertama dari keterangan beliau bahwa riba al-fadl. Kalau begitu ada yang namanya riba al-fadl. adalah at-tafadhul. At-tafadhul kita artikan tadi apa? Suatu hal yang melebihi atau berlebihan atas sesuatu yang lain, melebihi sesuatu yang lain dalam bab penukaran atau jual beli satu jenis dengan jenis yang lain. Eh, satu jenis dengan yang sejenisnya, afwan. Mimma yajri fihi riba dari perkara-perkara yang berlaku padanya riba. Nah, jadi di sini ada perkara-perkara yang berlaku padanya riba, ada pula yang tidak, begitu kan? Ya. Apa hal-hal yang berlaku padanya riba? Nah, itu nanti kita akan bahas. Dari mana kita tahu? Ya, dari syariat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan. Jadi satu bagian. Bagian yang lain riba an-nasi'ah. Kalau begitu ada yang disebut dengan riba nasiah. Nasiah artinya penundaan. Al-fadl artinya tambahan atau berlebihan, kelebihan. Nasiah takhirul qabd mengakhirkan penguasaan suatu barang atau suatu benda dari benda-benda yang berlaku padanya riba. Ya. Jadi dari sini eh, sebagai kesimpulan awal kalau begitu riba ada dua macam, ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah. Ya, ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah. Kemudian kesimpulan awal pula di sini bahwa di sana ada hal-hal yang berlaku padanya riba, ada pula hal-hal yang tidak berlaku padanya riba. Nah, nah ini Terlebih dahulu kita akan membahas, kemudian kita nanti akan kembali lagi kepada perincian apa itu riba al-fadl dan apa itu riba al nasiah Nah, apa saja yang dikatakan di situ ya jari fihi riba, berlaku padanya praktek riba. Sesuatu yang berlaku padanya praktek riba. Dari mana kita mengetahui apa saja Jawabannya tentu kita mengetahui dari syariat. Ya, ini hal yang sifatnya uh, tentunya wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang Allah sampaikan kepada Rasulnya kemudian beliau menjelaskan itu dasarnya dari situ disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan yang lain yang semakna dengan itu juga riwayat Al-Bukhari <clears throat> hanya saja terkadang ada perbedaan lafaz diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bil-dzahabi والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد Wa fi lafdhin 'ainan bi 'ainin faman zada aw izdada faqad arba. Artinya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak. Wal burru bil burri, gandum albur dengan gandum albur wasyairu bisyairi gandum syair dengan gandum syair wattamru bitamri kurma dengan kurma wal milhu bil milhi garam dengan garam mithlan bimithlin harus semisal, seukuran atau setimbangan. Sawaan bisawain sama-sama. Yadan biyadin tangan dengan tangan, yakni kuntan, kes. Faidah talafat hadhil asnaf apabila jenis-jenis ini berbeda yakni penukaran satu jenis dengan jenis yang lain fabi'u kaifa syi'tum maka juallah tukarlah kaifa syi'tum bagaimana maunya kalian ya dan biadin selama tangan dengan tangan atau kuntan wa fil dalam lafaz yang lain ainan biainin satu benda dengan benda yang lain yakni harus sama Eh, kontan ya. Faman zada auzdada fakat arba. Maka siapa yang menambahkan atau menambahi untuk dirinya minta ditambah fakat arba maka dia telah berbuat riba. Nah, ikhwan fiddin ini menjadi pokok dalam bab ini ya. Dalam pembahasan riba hadis ini menjadi pokok terkait dengan pengertian dan penjelasan riba. Hadis-hadis yang lain ya e, banyak juga ya sifatnya kembali kepada makna hadis ini, penjelasan terkait dengan hadis ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada berapa? 6 ya, 6 jenis. Zahab emas, fiddah, perak. Ya. Kemudian bur gandum, syair gandum. Ini semuanya kalau diterjemahkan bahasa kita ya gandum, tapi itu dua jenis gandum yang dibedakan. Ya. Dua jenis gandum yang dibedakan. Bagi orang-orang sana hal yang sangat dimengerti. Kalau kita nggak pernah ya jarang e, berinteraksi dengan gandum, jadi bagi kita kurang mengetahui seperti apa bur, seperti apa syair. Jadi yang jelas di sini bur satu jenis, syair satu jenis. Watamr kurma. Kurma dianggap semuanya satu jenis. Mau kurma ajwa, atau kurma Madinah, mau kurma Barni, mau kurma ya kalau di sini terkenalnya kurma Mesir, kurma Emirat, semuanya sama. Dianggap satu jenis. Kemudian al-milh bil milhi, garam dengan garam. Ini satu jenis. Jadi ada berapa? Sittatu asnaf atau sittatu ajnas, enam jenis. Ya. Yeah. Ini yang disebut tadi dalam pengertian atau definisi riba mimma yajri fihi ar-riba, sesuatu yang berlaku padanya hukum-hukum riba. Sesuatu yang berlaku padanya hukum-hukum riba. Hukum riba terkait dengan enam ini. Ya. Yeah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebelum kita beralih ke pembahasan yang lain, Suatu hal yang sangat mendasar ini kemudian dibahas oleh para ulama. Yaitu apa? Pembahasan. Apakah hukum-hukum riba hanya terbatas pada enam hal ini atau berkembang kepada yang lain dengan kata lain dikiaskan kepadanya sesuatu yang lain sehingga bisa lebih dari enam hal ini ketika dianggap sama hukumnya dengan enam hal ini. Nah ini menjadi persoalan yang cukup besar pula di antara ulama. Ini perkara yang sangat mendasar dalam bab ini. Ya, secara global di sini ada dua maslak atau dua jalan yang ditempuh oleh para ulama. Ada dua pendapat <clears throat> para ulama rahimahumullah dalam hal ini. Eh, yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwa e, perkara-perkara ini terbatas pada enam hal saja. Tidak berkembang kepada yang lain. Ini pendapat pertama ya bahwa hal ini tidak berkembang kepada hal yang lain. Pendapat ini dipegangi oleh beberapa ulama Pendapat ini dipegangi oleh uh, beberapa ulama rahimahumullah. Di antara yang berpendapat seperti itu ya. Diriwayatkan Eh, dari beberapa tabi'in Di antaranya seingat saya ada dan juga ada pula yang lain dan termasuk yang terkenal dengan memegang Pendapat ini adalah ulama zahiriyah. Dan ditegaskan hal itu oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Termasuk juga yang berpendapat dengan pendapat ini Al-Imam As-San'ani rahimahullah yang punya syarah Bulughul Maram yaitu kitab Subul Salam bahkan beliau punya buku khusus terkait bab ini. Ini satu pendapat ulama atau satu maslak di jalan yang ditempuh ulama dalam hal ini. Membatasi hukum-hukum riba hanya pada enam hal yang disebutkan. Kemudian maslak yang kedua, jalan ulama yang kedua atau madhab yang kedua adalah e, mereka melakukan kias. Mereka melakukan kias terhadap enam hal itu. Sehingga bisa jadi sesuatu yang terjadi padanya riba itu banyak semua yang bisa dikiaskan kepadanya maka berlaku padanya riba. Nah, secara global ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama seperti itu. Bahwa yang lain pun bisa dikiaskan. Mengomentari hal ini, ya mengomentari uh, pendapat ini Untuk yang pertama, Syekh bin Uthimin rahimahullah mengatakan "Wahada istidlalun kawiyun fil waqi' ini merupakan pendalilan yang kuat fil waqi' pada prakteknya dalil pendapat pertama cukup kuat maka dari itu sebagian ulama Hambali pun mengambil pendapat ini seperti Ibnu Aqil dia termasuk ulama besar dalam madhab Hambali beliau memilih pendapat ini namun uh, Syekh bin Utsaimin rahimahullah uh, mengingatkan bahwa syariat tidak membedakan antara sesuatu yang mirip sehingga ketika ada sesuatu yang mirip ya hukumnya disamakan Tidak dibedakan Atas dasar itu beliau lebih cenderung kepada Pendapat yang kedua Yaitu pendapat mayoritas para ulama Bahwa tetap ada kias Tetap berlaku kias padanya Hanya saja Ikhwan Fidin Rahimahkumullah Ulama yang berpendapat adanya kias Dalam hal ini Mereka akhirnya berbeda pendapat dalam hal apa? Dalam hal illah atau sebab kenapa benda-benda itu berlaku padanya hukum riba. Nah, di sini kemudian mereka berbeda pendapat lagi. Jadi ini ya garis besarnya mereka sepakat dari pendapat kedua bahwa dikiaskan kepadanya sesuatu yang lain. Ketika mau praktek kias, apa yang dikiaskan? Mereka kemudian berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena yang namanya kias akan dikaitkan sesuatu dengannya dengan enam hal itu berdasarkan sesuatu yang sama antara keduanya yang itu disebut dengan illah. Illah merupakan sebab kenapa sesuatu dihukumi dengan hukum itu. Nah, di sini ikhwan fillah rahimakumullah eh, terjadi khilaf yang cukup rumit ya di antara mereka karena memang tidak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hukum terkadang ilahnya disebut. Kalau ilahnya disebut itu sangat mudah untuk mengkiaskan hal yang lain. Contoh apa? Contohnya masalah khamr. Khamr Nabi SAW mengatakan apa? Kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan maka dia adalah khomr. Wa kullu khomrin haram dan setiap khomr adalah haram. Jadi hadis ini bagi kita sangat jelas menunjukkan kenapa khomr diharamkan. Apa ilahnya? Yaitu apa? Iskar, memabukkan. Nah ini oleh ulama disebut dengan illah mansusah Illah yang disebut dalam nas hadis. Nah kalau sudah diketahui illah ini ibarat kata kuncinya ini. Ya, illah ini ibarat kata kuncinya. Maka dengannya akan akan mudah mengkiaskan segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang punya illah yang sama, segala sesuatu yang memabukkan maka hukumnya haram. Nah, itu yang namanya kias. Sehingga kalau ada misalnya sekarang ada obat-obatan yang macam-macam ya. Bukan lagi bentuk minuman, bukan lagi bentuk makanan, tapi bentuknya pil. Memabukkan, memabukkan sudah haram. Langsung bisa dihukum. Kenapa? Ilahnya sama. Ulama mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Kaidahnya bahwa al-hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Suatu hukum itu berputar bersama illahnya. Ada atau tidak adanya. Kalau ada illahnya, ada hukumnya. Tidak ada illahnya, tidak ada hukumnya. Obat-obatan terlarang tadi misalnya, ada illahnya, memabukkan, berarti ada hukumnya, haram. Ketika suatu makanan atau minuman tidak ada illah tersebut, tidak memabukkan, berarti tidak ada hukum haram, halal berarti. Nah, dalam contoh yang kita sebutkan ini. Ah, itu illah mansusah, mudah. Tapi sekarang bab riba, Nabi menyebutkan enam. Enam saja berbeda-beda, ada emas, ada perak, ada garam, ada makanan. Ya. Terus apa ilahnya? Nah, di sini ulama seperti yang saya katakan kemudian berbeda-beda. Sebagian ulama seperti dalam madhab Syafi'i ilahnya at-ta'miyah. Jadi karena ini makanan. Akhirnya akan dikiaskan dengannya segala yang itu berupa makanan. Akan menjadi lebar sekali, ya kan? Akan menjadi luas sekali bab riba ini. Dalam madhab Hambali misalnya menyebutkan ilahnya Kail wal wazn. Kail wal wazn. Apa itu kail? Apa itu wazn? Kail itu artinya penimbangan dengan takaran. Ya. Kayak misalnya kita dengar istilah mud dan sa', ya kan? Mud dan sa' itu mengukurnya baga apa? Pakai tangan. empat amdad, empat mud. Itu satu sa'. Atau sudah dibikin tempat khusus, ya tempat khusus. Nah, seperti ini berarti sudah satu soal. Nah, itu kan takar. Ini namanya kail dalam bahasa Arab. Jadi diukur bendanya, bukan bobotnya. Itu namanya kail. Kalau wazan yang diukur apanya? Bobotnya. Sehingga seperti timbangan-timbangan itu ya. Namanya apa? wazan Nah, emas dan perak Dulu mereka mengukurnya dengan wazan. Tidak dengan kail. Tapi gandum, kurma, mereka mengukurnya dengan dengan kail, dengan ditakar. Nah, dalam mazhab Hambali banyak yang mengatakan bahwa ilahnya adalah kail dan wazan, atau kail atau wazan. Maka semua benda yang diukur dengan cara begitu berlaku padanya riba. Semua benda yang diukur dengan cara seperti itu kail atau wazan berlaku padanya riba. Akhirnya juga ini menjadi lebar sekali. Ya, menjadi lebar sekali. Ya. Sebagian ulama akhirnya menggabung kayak Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah lebih cenderung beliau menggabung dan itu juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah digabung antara kail dan ta'miyah tadi. Ya. Jadi semua yang diukur dengan kail dengan takaran dan itu adalah makanan maka berlaku badannya riba. Begitu. Emas dan perak apa ilahnya? Ada yang mengatakan wazan ada yang mengatakan Athamaniyah karena itu menjadi harga harga suatu barang, nilai suatu barang. Atau al-ain, ini memang bendanya, emas dan peraknya itu. Ya. Ala kulihal ini hal yang e, pembahasan yang sangat memerlukan waktu yang panjang ya untuk mendalaminya. Oleh karena itu kita tidak akan panjang lebar untuk apa merembet ke sana kemari tapi kita akan membatasi pada enam hal ini ya dan kalaupun dikiaskan adalah perkara yang sangat sempit yang sangat jelas kalaupun dikiaskan adalah perkara yang sangat sempit dan sangat jelas nah sehingga kalau begitu kembali kepada pembahasan kita kita akan lebih memfokuskan pada enam hal ini dan sesuatu yang bisa dikiaskan kepadanya dan sangat jelas atau sangat nyata. Adapun selainnya kita tidak. Karena pendapat yang membatasi sekali lagi juga pendapat yang kuat seperti kata Ibn Utsaimin, pendalilan yang cukup kuat ya, tidak menutup kemungkinan ada kias tapi tidak boleh kita atau jangan kita terlalu meluas. Jangan bab kias karena uh, itu juga satu hal yang apa bisa jadi keliru karena berangkatnya hanya pada penilaian akal yang bisa salah bisa benar. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini apa mau sebut Baik. Kemudian <clears throat> kita akan melihat di sini terkait dengan emas dan perak. Emas dan perak ini ya, emas dan perak ini kalau dulu dinar dan dirham ya, dinar dan dirham itu menjadi suatu barang yang sangat mereka kenal karena itu menjadi alat untuk tukar menukar, untuk jual beli. Dinar di masa dulu betul-betul uang emas, ya. Perak betul-betul apa dirham betul-betul uang perak. Bukan mata uang. Seperti sekarang misalnya ada mata uang dinar. Di mana itu mata uang dinar? Kuwait, ya. Tapi wujudnya apa? Kertas. Itu jadi sekarang dinar menjadi nama mata uang. Kalau dulu dinar ya betul-betul emas ya. Istilahnya madrub, emas yang madrub yang ditempa. Akhirnya tercetak-cetak. Kemudian perak dirham, dulu dirham. Betul-betul perak. Perak yang madrub yang ditempa menjadi uang. Bukan mata uang dirham. Sekarang juga ada mata uang dirham. Yaitu mana? Mata uang mana? Emirat. Emirat uangnya dirham. Tapi wujudnya apa? Kertas juga sekarang. Ya, ya, bukan itu yang dimaksud. Dulu dinar dirham yakni berupa emas dan perak. Kata ulama, ini berlaku hukum ini emas dan perak baik yang berupa emas atau sudah berupa dinar dan dirham. Ya, baik berupa emas atau misalnya emas batangan atau sudah berupa dinar dan dirham. Sama saja, hukum ini berlaku pada keduanya. Nah, kemudian masalah berikutnya muncul. Masalah berikutnya muncul, bagaimana dengan emas yang itu sudah berupa perhiasan? atau disebut dengan hulli hulli al-zahab hulli al-fiddah ya perhiasan dari emas perhiasan dari perak apa juga berlaku padanya hukum ini juga terjadi perbedaan pendapat ulama yang lebih kuat wallahu alam sama ya dan itu seingat saya yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa hukum ini juga berlaku pada emas dan perak yang sudah berupa perhiasan jadi misalnya seorang punya toko besi, eh apaan? Toko emas ya. Bukan toko besi. Toko emas. Dia punya emas banyak, perhiasan semuanya. Nah, maka berlaku padanya hal ini. Ada zakat, ada riba juga. Berlaku padanya hukum-hukum ini. Kemudian muncul masalah berikutnya di kemudian hari ya dan kita sekarang mengalaminya ini yaitu apa? uang kertas atau uang logam, uang kertas yang sekarang ini. Nah, itu kalau kita lihat nyatanya adalah apa? Kertas. Kalau dikaitkan dengan zakat, nggak ada zakat kertas. Ya. Kalau dikaitkan dengan apa barang-barang riba, tidak ada riba kertas. Ya kan? Tapi sekarang uang kertas ini telah menjadi apa alat tukar menukar. Kertas ini telah menjadi e, nilai suatu barang. Sehingga dengan kertas mungkin lima lembar atau sepuluh lembar antum bisa beli emas sekian gram. Padahal itu kertas, tapi dapat emas. Kertas dapat motor, kertas dapat mobil, tapi kalau kertas itu sudah dikatakan nggak berlaku, nggak bisa lagi untuk dapat mobil dengan kertas itu. Ya kan? Uang ini nggak berlaku, nggak bisa lagi buat beli emas. Nah, kalau begitu sekarang uang kertas ini ketika berlaku di suatu tempat menjadi alat tukar menukar menjadi punya nilai bisa membeli barang-barang, bisa menilai suatu barang ya maka apakah berlaku padanya hukum-hukum ini zakat maupun riba nah ini menjadi pembahasan para ulama ada beberapa pendapat ulama kesimpulannya kesimpulannya dan itu yang dikuatkan oleh banyak ulama masa ini bahwa uang kertas pun bisa dikiaskan dengan emas dan perak di masa dulu dikiaskan dengan dinar dan dirham di masa dulu. Ya, ini suatu hal yang tadi kita katakan, hal yang sangat jelas karena seperti dikatakan ulama, kalau emas dan perak ini ya uh, seperti Syekh Al Fauzan mengatakan bahwa ilahnya adalah samaniyah. Saman harga, nilai suatu barang menjadi harga suatu barang menjadi alat tukar menukar dan seterusnya. Ini zamaniyah. Ya. Maka dari itu uh, uang ini pun berlaku badannya hukum-hukum riba. Uang ini berlaku badannya hukum-hukum riba. Ya, selama uang itu masih berlaku. Selama uang itu masih berlaku. Nah, timbul pertanyaan berikutnya. Bukankah uang itu Berbeda-beda nilainya. Sama-sama kertas. Rupiah sama dolar. Barangkali kertasnya bagus rupiah, barangkali. Tapi bagaimana nilainya? Dolarnya sudah lusuh. Bagaimana nilainya? Tetap kalah sama dolar. Nah, kalau begitu uang ini kan berbeda-beda nilainya. Bagaimana? Nah, ulama mengatakan setiap mata uang berarti dianggap seperti satu jenis. Anggap tadi ada emas, ada perak. Itu kan dua jenis. Ya, ada emas, ada perak. Begitu pula rupiah dengan real. Berarti apa? Dua jenis. Real dengan dinar berarti dua jenis. Real dengan dirham dua jenis. Real dengan dolar dua jenis. Begitu. Ya. Masing-masing mata uang berarti jenis tersendiri. Nah, ini e, dasar pengetahuan yang perlu dipahami untuk kemudian nanti kita melihat kepada apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW dari syarat-syarat tukar menukar atau jual beli pada barang-barang tersebut. Nah, kalau begitu sekarang. Eh, Pembahasan kita akan lebih terkait dengan itu tadi. Ya, enam hal yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan yang lebih banyak sekarang adalah uang itu, ya, tujuh atau e, misalnya perhiasan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa syarat dalam hadis ini yaitu yang pertama mislan bin mislin wasawaan bisawain. mislan bin mislin wasawaan bisawain. Sama. Artinya sama-sama ukurannya atau sama-sama timbangannya. Syarat pertama. Syarat kedua ya dan biyadin yaitu takabut. Setelahnya dalam syariat takabut saling menguasai atau bahasa kita ya kuntan semuanya. Tidak ada yang tunda. Semuanya kuntan. Ya. Itu dua syarat yang disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan Fa'idah talafat hadil asnaf kalau berbeda. Ya, kita ulangi uh, tadi sebutkan mithlan bimithlin was sawaan sawain. Ini sama ukurannya, sama timbangannya pada yang sejenis. Pada yang sejenis, mithlan bimithlin yang sejenis kalau mau emas dengan emas. Perak dengan perak tadi kan adzab bidzab wal Berarti yang sejenis. Yang sejenis. Maka dipersyaratkan sama timbangannya atau sama ukurannya. Syarat yang kedua apa? kontak. Kemudian Nabi katakan fa idza asnaf, kalau beda jenis-jenis itu artinya beda satu e, jenis dengan jenis yang lain dalam penukaran. Misalnya kita mau e, kurma dengan gandum atau emas dengan perak. Berarti itu apa? Beda jenis. Atau kalau uang tadi rupiah dengan dolar rupiah dengan real, berarti beda jenis. Maka Nabi katakan fabi'u kaifa syi'tum, silahkan kalian perjualbelikan semau kalian. Tapi ya dan biadin kontak. Berarti kalau beda jenis boleh berbeda timbangannya, ukurannya, tapi harus apa? Kuntan. Emas dengan perak, emas 1 gram, perak sekian gram, boleh. Tapi kontak. Semuanya takabut di waktu yang sama saling memberikan. Tidak ada yang ditunda. Dolar dengan rupiah, rupiah dengan rial. Beda atau e, beda atau harus sama? Boleh beda. Satu rupiah 3.700 misalnya rial. Satu rupiah dengan berapa? 13.000 atau 14.000 dolar. Ha, apa? Balik ya. 1 dolar dengan 13.000 rupiah atau 14.000 rupiah. Boleh, boleh. Tapi apa? Ya dan biadil. Ya. Begitu. Jadi itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Ya, idza ikhtalafat al asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau beda jenis jualah semau kalian, ukurannya berbeda-beda boleh, tapi yadan biyadin. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut dalam hadis Nabi, kita akan melihat kembali lagi ke definisi yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Untuk kita melihat apa itu riba? Berarti selama sesuai dengan syarat yang disebutkan Rasulullah kan itu bukan riba. Jual beli emas dengan perak atau gandum dengan kurma. Sesuai dengan apa yang disebutkan Rasulullah ya tidak ada riba padanya. Emas dengan emas satu gram dengan satu gram boleh asal kontan. Begitu pula yang lain. Tidak ada riba, itu yang boleh, ada masalah. Terus yang riba yang bagaimana? Tadi kita sebutkan Syekhul Islam eh, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan ada riba al-fadl. Nah, ya kan? Satu macam dari macam-macam riba. Riba al-fadl. Riba al-fadl Disebutkan di situ at-tafadul fi bai'i kulli jinsin bi jinsihi mimma yajri fihi ar-riba. At-tafadul At-tafadul yakni berlebihnya sesuatu atas sesuatu yang lain. Fi bai'i kulli jinsin dalam salah satu jual beli transaksi jual beli satu jenis dengan yang sejenisnya. Mimma yajri fihi riba dari sesuatu yang berlaku padanya hukum riba. Jadi yang namanya ribal fadl adalah ketika misalnya emas dengan emas. Ya. At-tafadul ada salah satunya lebih daripada yang lain dalam timbangan satu emas karena ini emas misalnya dari Emirat misalnya oh ini harganya lebih mahal sehingga satu gram emas dari Emirat misalnya kalau mau ditukar dengan emas dari Indonesia misalnya dari mana Martapura atau mana nah ditukar yang dari Indonesia satu setengah gram, yang dari Emirat satu gram. Nah ini yang namanya riba al-fadl. Yang satu Tafadl berlebih daripada yang lain dalam timbangan, padahal ini satu jenis. Ya, dan ini barang yang berlaku padanya riba. Ini disebut riba al-fadl. Uh, di sini ada kata baik jual beli ya perlu kita pahami dalam bahasa syariat jual beli atau baik itu dalam bahasa syariat bermakna tukar menukar walaupun satu jenis barang yang biasa disebut di negeri kita dengan istilah apa barter jadi barter itu dalam pembahasan syariat jual beli ya tidak mesti yang namanya jual beli dalam hukum syariat antara duit dengan barang. Tapi satu barang dengan yang lain juga bisa disebut jual beli. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma. Ini semuanya jual beli. Atau gandum dengan kurma jual beli. Emas dengan perak jual beli. Semuanya baik dalam bahasa syar'i. Ya, hukumnya sama. Kemudian Begitu pula misalnya kurma. Ya, kurma. Kurma macam-macam sekali. Seperti antum ketahui ada kurma yang mahal, ada kurma yang murah. Ada kurma yang mahal, ada kurma yang murah. Ya, mau tukar menukar kurma. Tadi kita katakan ini satu jenis harus apa? Sama ukurannya dan kontak. Satu kurma ajwa, kurma Madinah mau ditukar dengan kurma yang lain, kurma Mesir misalnya. Satu kilo harus ditukar satu kilo. Tidak boleh karena ini kurma Madinah maka ini satu on saja. Ya, yang kurma Mesir satu kilo. Nah, kalau terjadi itu, itu yang namanya riba apa? Al-fadl. Satu jenis beda timbangan. Salah satunya fadl lebih daripada yang lain. Nah, pernah terjadi dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, Ubadah bin Samit uh, siapa? Bilal ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Ja'a Bilalun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin barniyin dengan membawa kurma berni. Kurma berni ini kurma yang e, berkualitas ya. Ini untuk di Madinah yang terkenal kurma ajwa. Ada juga kurma berni. Hanya saja yang lebih dikenal orang ajwa. Padahal berni ini juga terkenal dan manfaat dan ada khasiatnya yang khusus dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwa ini membawa obat dan tidak ada padanya penyakit dan terutama yang punya penyakit gula ya ini nggak berbahaya kurma ini barni namanya nah ini termasuk kurma berkualitas sampai sekarang masih ada kurma barni itu masih dikenal dengan nama itu bila radhiyallahu an datang dengan membawa kurma barni faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan kepadanya, "Man aina laka hadza? Dari mana kamu bawa kurma barni ini?" Qala Bilalun, "Kana 'indana tarmun radi, fabi'tu minhu sa'aini bi sa'in." Ya. Nabi bertanya, "Dari mana kurma ini?" Bilal menjawab, "Saya punya kurma yang tidak bagus. Tamrun radi." kurma yang kurang bagus. Maka saya tukar, ya, saya jual. itu saya jual atau saya tukar minhu sa'aini bi sa'in. Yani dua kur dua sa' dari kurma yang buruk tadi dengan satu sa' dari kurma berni. Ya. Beda apa? Takaran. Satu sa' kurma berni dapat dua sa' kurma radi yang buruk. Lihat aman Nabi dengan harapan Nabi bisa makan yang lebih bagus. Nah, lihat niatnya bagus atau tidak? Niatnya bagus, masya Allah. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awwah, ainur riba, ainur riba, la tafal." Inilah yang namanya riba, inilah yang namanya riba. La tafal, jangan kamu berbuat seperti itu. Nah, terjatuh dalam praktek riba. Tapi Bilal tidak tahu. Walaupun niatnya bagus, tetap tidak benar. Apalagi kalau orang-orang yang praktek riba memang niatnya bisnis, niatnya apa? Ya memperkaya diri dan lain-lain. Nah, itu sudah uh, payah ya. Makanya orang tersebut juga lintah darat ya. Namanya Masya Allah memang menakutkan nah, lintah darat. Nah ini yang Bilal bermaksud supaya Nabi makan yang enak Nabi juga tidak kemudian apa tentunya Nabi seorang Nabi Nabi tetap mengingkari Ainur riba, ainur riba Inilah yang namanya riba, itilah yang namanya riba Diingkari oleh Rasulullah SAW tidak boleh Ya Terus bagaimana Nabi katakan wa ilakin idza aradta an fa bi'it tamr bi bai'in akhar thumma ishtari bi. Tapi kalau kamu mau membeli jual dulu kurma kamu kemudian baru beli kurma barni. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini contoh riba apa? Riba al-fadl. Contoh riba al-fadl. Ikhwan fitin rahimakumullah. Uh, dalam hadis ini juga Nabi SAW memberikan solusi karena ini suatu hal yang bagi sebagian orang ya akan merasa kesulitan dan merasa keberatan. Waduh, saya kurmanya kurma Barni bagus masa mau saya tukar dengan kurma rodi sama-sama satu kilo ya berat Ya kan? Nah, di sini Nabi memberikan solusi. Dan itulah Islam. Ya. Semua kesulitan ada solusi yang halal dan lebih baik. Halal dan lebih baik. Di sini kata Nabi SAW kepada Bilal, kalau kamu mau kurma berni, kurma kamu jual dulu. Baru kamu beli kurma berni. Nah seperti itu boleh Nah ini menjadi solusi bagi semua praktek riba fadl Baik dalam bab kurma atau gandum atau garam termasuk juga dalam bab emas dan perak tadi. Saya punya emas, ya. ini emas mahal, ya. beda kualitasnya dengan yang dalam negeri. Kalau saya mesti tukar dengan yang satu timbangan, ya saya rugi. Nah, terus bagaimana? Beginilah caranya. Seperti yang Nabi katakan. Jual dulu punya kamu. Setelah terjual baru beli yang kamu mau. Setelah terjual baru beli yang kamu maukan. Itu solusi Eh, untuk menghindari daripada riba al-fadl. Demikian ikhwan fitin rahimakumullah. Waktu sudah menunjukkan uh, jam 11 hampir lebih 30. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya menjelaskan tentang riba an nasiah dan hal-hal yang lain. Wallahu a'lam bissawab.